وبعد ikhwati fid din aazani wa aazakumullah di antara perkara yang semestinya bagi talibul ilm <clears throat> adalah menekuni dan terus bergelut di dalam menuntut ilmu syar'i. Di sana ada hikmah yang besar. Selain itu adalah kewajiban bagi kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu syar'i. Tapi ada hikmah dari sekian hikmah yang ada adalah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada orang jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, terselamatkan dari beberapa pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya bahkan menjerumuskan pada kebinasaan atau fitnah. Itu ketika dia menggeluti dan sibuk di atas menuntut ilmu syar'i. Yang berikutnya bahwa ahlul bidah atau hisbiyun itu tidak takut terhadap fisik-fisik ahlu sunnah. Terhadap fisik-fisik ahlu sunnah. Tapi mereka takut dengan ilmu. Para ulama ahlu sunnah dan para tulabul ilm. Khawatir makar mereka, khawatir penyimpangan mereka, khawatir kesesatan mereka terungkap di depan kaum muslimin. Ini yang mereka takutkan. Karena kata para ulama salaf, mudarasatul ilm wal mumarasah wal murajaah tergiman lil a'da. Terus menuntut ilmu syar'i, terus mudarasah mempelajari, terus menggali, terus mempelajari, sibuk dengan itu tamparan bagi musuh-musuh dakwah. Maka sungguh <clears throat> alangkah nikmatnya dan bahagianya seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan rezeki dari Allah yang paling afdol. Demikian disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah <clears throat> ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di ayat lain Allah sebutkan, "Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Apa kata beliau? Wa minal ma'lum bi anna afdhalal arzaq al ilmu nafi. Wa man yattaqillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat lafadznya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhrajan. Niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari kehidupan dia yang sempit, yang sulit, yang susah hissian kana ma'nawiyan. Kesusahan, kesedihan, kesempitan hissi maupun maknawi. Oleh Allah diberi jalan keluar. Apa syaratnya? takillah. Antum lihat lafaz takillah korelasinya, hubungannya dengan tafsir penjelasan Syekh bin Bas rahimahullah. Oh, Allah akan beri jalan keluar bagi dia dan akan diberi rezeki oleh Allah yang jalan tidak disangka-sangka. Wa minal ma'lum bi anna afdhalal arzaq huwal ilmun nafi. Perkara yang ma'ruf bahwa seutama-utama rezeki adalah al-ilmu nafi. Apa usahanya? Apa sebab dari asbabnya adalah takwa Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Kata beliau, Ketika seorang bertakwa kepada Allah, catat kata-kata takwa di sini. Maka Allah jadikan urusan dia itu mudah. Takwa Allah kunci diberinya oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Takwa Allah kunci urusannya dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberi rezeki kata beliau rahimahullah Syekh bin Bas oleh Allah ilmu sehingga dia menjadi orang yang alim. Ja'alallahu umurah sahlah yusron ma la yatayassar lil jahil. Wadih. Tidak perlu banyak pikiran atau kef ini ini gimana ulama ini demikian kef, ini kibar ulama anu sigor begini, begini kef ini, kef ini, ruwet. Kita harus begini, kenapa? Karena ada ini, ini begini. Katanya demikian, anak dengar seperti itu, kef ini, ruwet. Bingung gitu loh. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya masuk ke dalam bab itu. Akan bingung, akan tambah ruwet, tambah runyam. Kalaulah cukup waktunya nanti, Bismillah, kita akan sampaikan akwal. Masya Allah, zahabiyah. Betul-betul luar biasa nasihat seorang alim mulia di zamannya. Imam Al-Ajuri dalam asyariahnya. Bagaimana seorang muslim terhindar dari fitnah. Naam. Ikhwati fid din. wa azakumullah. Cukup bahwa al ilmu nafi huwa min afdhalil arzak. Karena al-jahil daun qatil bumit. Bukankah kita ini ketika diperintah oleh Allah menuntut ilmu syar'i di samping itu tunduk kepada Allah dan ingin jadi mulia di muka bumi dan di akhirat kelak juga lirofil jahil untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Untuk meninggalkan, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Sehingga para a'immah, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, terus sampai detik ini, para masyayikh, ahlus sunnah. Mereka betul-betul getol dan mencurahkan seluruh kemampuan dan waktu mereka di dalam menggeluti ilmu. Kita harus nantabih. Kita harus hati-hati. Harus betul-betul tahu diri. Harus betul-betul semangat. Karena khawatir ketidaksemangatan kita. Tidak seriusnya kita. Tidak bersungguh kita Na'udzubillah min dhalik. Malah jatuh pada kehinaan. Walaupun dia duduk di mahat, duduk di majelis ilmu. Mungkin. Mungkin. Ketika na'udzubillah min dhalik, tidak adanya keseriusan, kesungguhan. Muroja'ah, mumarosah. Antum ingat apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah man lam yazuk zullat ta'allum tajarra'a ka'sal jahli tula hayati orang yang tidak mencicipi merasakan pahit getirnya menuntut ilmu sengsaranya menuntut ilmu dia akan meraih piala kebutuhan sepanjang hidupnya maulid siapa kita kita mau lihat siapa dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa imam, masyayikh di hadal asr. Adakah riwayat yang sampai kepada kita seorang alim min ulama ahli sunnah bahwa fulan, syekh, imam fulan ini subhanallah malas dalam menuntut ilmu. Tidak serius. Kemudian asal-asalan tapi menjadi imam ahli sunnah. Ada yang demikian? Tak ada. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Seorang ulama besar nah, di zamannya Imam Jarwat Ta'jil. Dan mufassir. Suatu ketika beliau ceritakan tentang dirinya sendiri. Dalam kitab kutip beliau yaitu Aslus Sunnah wa <clears throat> beliau pergi ke syuyuh. Tentunya untuk menuntut ilmu. Nampaknya kesetibanya di tempat syekh beliau, ala kulli hal, syekhnya ada udur. Sehingga dari beliau libur dan pulang. Di tengah perjalanan Ringkas ceritanya, melihat penjual ikan. Dan beliau senang dan beli. Dibawa ke rumah. Sampai di tempat tinggalnya, begitu nyampe, waktu daras berikutnya, kalau bahasa kita sekarang waktu taklim berikutnya sudah tiba. Maka ikan ditinggalkan di rumah dan berangkat. Berangkat terus siangnya beliau itu deres, Malamnya murojaah dengan teman-temannya. Seperti itu. Sampai tiga hari. Pulang ke rumahnya. Kondisi ikan sudah mulai membusuk. Apa kata beliau? Fa'akal tunayian walam natafarok an nashwih. Aku makan kondisi mentah dan sudah mulai membusuk ikan itu, tidak ada waktu bagiku untuk memasaknya, membakarnya atau memasak yang ada waktu. Kira-kira sekarang ya apa? Ya akhi, taklim dimulai. Sebentar, lapar makan dulu. Loh, ini cepat dimulai sekarang ini. Nah, apa kita bisa serius kalau kita makan apa sedikit lapar? Harus isi dulu ini, biar konsentrasi. Biar nanti nggak terganggu, nggak kepikiran makan. Bayangkan, Rasul menyatakan ketika sholat saja itu selesaikan makannya sampai selesai makan baru sholat, apalagi menuntut ilmu, terus debat. Seakan-akan lebih alim, lebih pinter, lebih perhitungan ketimbang Imam Ibnu Hatim dan yang bersama beliau. Ya, ini taklim gimana? Itu anak subhanallah baru datang anak. Cari maisha. Wes. Hukumnya wajib maisha. Kafa bil mar'i ithman an yudai'a man yakut. Cukup kata Rasul orang itu sebagai orang yang berdosa ketika menyia-nyiakan urusan keluarganya. Anak lagi cari maisha baru datang ini. Terus siapa? Istirahat dulu. Ya cepat tetap ini, ya wes Istirahat amblas. Selesai istirahatnya, selesai taklim sudah bubar. Menang. Zaman sekarang menang. Melebihi a'immah. Alasannya mereka. Ini penting. Ya mungkin kita tidak mendapati ucapan yang sorry. Anak malas belajar. anak lebih sibuk di yang lainnya daripada belajar. Sulit kita mendapati demikian sebagai talibul ilm. Sulit. Tapi lisanul hal, kondisi keadaannya dia Kayak gitu. Mana ada yang pernah menolak, ayo eh, makan. Waduh, anak afwan, nggak makan anak. Makan, naam, terdepan. Sudah tidur? Iya, siap tidur. Itu. Eh, itu yang dikedepankan sekarang. Istirahat. Nah, kata Imam Ibnu Hatim, la yustato'u ilmu birohatil jasad Ilmu nggak bisa didapat dengan rohah al-jasad. Banyak istirahat, banyak makan, banyak tidur. Antum cari istirahat Dalam syiar al-mudabal, bagaimana para imam mereka ketika menuntut ilmu seperti itu? Memarasatul ilm, mudarasah, takwa Allah. Tadi kembali kepada takwa Allah. Apa itu takwa? Untuk melihat korelasi dengan tafsirnya Syekh bin Bas tentang ayat tadi. <clears throat> Definisi yang cukup luas dan dipuji oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan para a'immah tentang definisi takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tada'a maksiatullah ala nurin minallah takhsha iqabah hadha huwa taqwa ini yang diungkapkan dan definisikan oleh Imam Tolak Ibn Habib rahimahullah Antak malah taatillah kamu beramal, berucap, berakidah dalam rangka taat kepada Allah. Ingat, ala nurim minallah. Ala basiratin, ala ilmin, la an jahlin. An ilmin, tahu bahwa itu taat yang dikerjakan betul-betul di atas ilmu. Di atas ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dia berjalan taat kepada Allah. Ala ilmin ala basiratin. Dari mana kita dapat ilmu? Dari mana tahu ini taat kepada Allah? Innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu dengan belajar. Tarju sawab Allah, engkau takut, engkau mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan apa? Dengan beramal taat kepada Allah di atas ilmu. Di atas ilmu. Engkau harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurim minallah di atas ilmu, ala basiratin, ini tahu ini haram, ini makruh. Ini maksiat, ini datangkan murka dari Allah SWT di atas ilmu. Sehingga kau tinggalkan. Kamu takut akan hukuman dan siksaan dari Allah SWT. wa Semua kembali kepada kepada ilmu. Makanya di antara amalan yang mustahab yang disunahkan oleh sebagian ulama doa yang dipanjatkan bagi para kaum muslimin yang tawaf di Ka'bah di Baitullah antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ya Allah ya Rabb kami atina fid dunya hasanah beri kami di dunia kebaikan Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia hasanah. Apa hasanah di dunia ini? Al ilmu nafi wal amalus soleh. Ilmu yang bermanfaat, amalan soleh. Itu yang kita minta kepada Allah, yang kita mohon kepada Allah. Di dunia hasanah, al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Luar biasa. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita perjuangkan mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Terus bagaimana dengan rezeki yang halal? Naam, bagian dari dunia hasanah, rezeki, rezeki yang halal. Masuk semua kebaikan dalam dunia adalah kebaikan menurut syar'i dan akal sehat itu adalah diminta kepada Allah penekannya di ini ilmu nafi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wal ilmu yahrusuka wa malak wa amal mal la yahrusuka. Ilmu bisa menjaga kamu dan hartamu. Diatur, dibimbing, diimami oleh ilmu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hindari? Ilmu yang menjadi bimbingan, yang menjaga kita. Biiznillah. Demikian lu harta. Dari mana kita mengambil? Ilmu yang membimbing. Diarahkan kemana harta tersebut? Ilmu yang membimbing. Harta. La yahrusuka kata beliau. Gak bisa menjaga kamu. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Rabb, berikan kami di dunia di akhirat itu hasanah. Hasanah di dunia di akhirat apa? Al-maghfiratu wal jannah. Ini. Dan beri kami ya Allah di akhirat adalah hasanah yaitu ampunan dari Engkau ya Allah dan jannahmu, surgamu ya Allah. Wakina azab benar dan selamatkan kami ya Allah. Hindarkan kami ya Allah dari azab benar. Dari azab neraka wal billah. Ikhwati fid A'azani wa Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadiyal ulama. wa yang takut kepada Allah dari hamba mereka para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman oleh Allah diangkat derajatnya. Dan yang diberi ilmu dari kalangan yang beriman, sekian derajat lagi, lebih tinggi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian kepada ahlu dzikr. Ini alim min ulama ahlu sunnah. Kalau kalian nggak paham. Maka mereka lah para ulama ahlu sunnah itu pewaris para nabi. Ikhwati fid din. wa azakumullah. Dan mereka mengukir sejarah mulia di dunia ini. Tidak ada satupun dari kaum muslimin di zaman sekarang yang mereka lurus manhajnya, mereka lurus agamanya, mereka ahlus sunnah hak kecuali menyatakan rohimahumullah kepada siapa yang sekarang yang fi asr Syekh Mukbil Syekh bin Bas Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Albani, semua demikian. Mendoakan rahmat agar diberikan oleh Allah kepada mereka. Rahimahumullah. Demikian. Qala Syekh Mubil rahimahullah. Qala Syekh Albani rahimahullah. Qala Syekh bin Bas rahimahullah. Qala Syekh rahimahullah. Demikian. Karena beliau telah mengukir sejarah mulia di dunia ini. Tidak ada yang membenci terhadap mereka kecuali fi qulubihim marad. Tidak ada yang membenci Syekh Mubil wala Syekh wala Syekh itu jadi kolbu mereka berpenyakit. Sakit. Kenapa demikian ya ikhwan? Maklum, ma'ruf. Mereka menyebarkan ilmu. Mereka menyebarkan sunnah. Membela sunnah Ma'ruf Syekh Mukbil rahimahullah apa kata beliau? Kita ini sangat memerlukan dan membutuhkan uluf amsal Syekh bin Bas. Ribuan seperti Syekh bin Bas. Kenapa demikian? Karena ilmunya. Karena pembelanya terhadap sunnah. Bukan karena, uh, karena Syekh bin Bas kaya raya. Karena saya Utsaimin yang tidak ada yang demikian satu pun. Ikhwati fid din, a'azzadi wa Oleh karena itu maka barakallahu fikum <clears throat> kata Imam Al-Ajuri rahimahullah indal fitan najau najau qauman najau qaumun wahalaka kaumun? Ketika fitnah melanda ketika fitnah muncul ketika fitnah sudah mewabah selamat dari mereka kaum dan binasa kaum yang lain. Ini akibat dari jahil, akibat hawa nafsu. Karena mereka kata Imam Al-Juri, bittibaihim hawa. Karena mengikuti hawa nafsunya. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wazakumullah, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang jelas-jelas batil, dusta, khianat. Ketika terlibas oleh fitnah, terkena fitnah, dipuji, diagungkan, disanjung, yang batil, yang kazab, yang khianat itu tadi. Dibela Allah sesatkan di atas ilmu. Tahu itu mungkar, tahu itu batil, tahu itu nyimpang, tahu itu sayil khuluk. Fitnah muncul, dibela, dipuji. Bersama dia, na'udzubillah min dalik. Yaduru haithu daratil fitan. Berjalan seiring dengan berjalannya fitnah naudzubillah dalam dalam keadaan Rasul SAW menyatakan apa? Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Syekh Mustafa Mabrom, hafizahullah, ketika itu Syekh Robi berhalangan untuk mengisi dars. Beliau yang menggantikan darsnya Syekh Robi di kursi beliau dan menjelaskan hadis tadi. Hadis Mikdad ibn Aswad yang diriwayatkan Abu Daud dan kata beliau wasahahahu Syekhuna Mukbil. Kata Syekh Mustafa Mabrum. Hafizahullah. Hikmah. Rasul mengulang-ulang. Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id tiga kali. Sesungguhnya orang berbahagia kata Rasulullah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang berbahagia kata Rasulullah yang dijauhkan dari fitnah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjauh dari fitnah dan tidak masuk dalam fitnah tersebut. Makanya Imam Al-Ajuri lagi menyatakan Kata beliau, di antara sebab Allah menjadikan orang itu baik, tahu kondisi zamannya. Paham tentang kondisi zamannya itu. Untuk menangkal dari sekian subuhat dan fitnah-fitnah yang sedang bergejolak. dan terselamatkan dari itu semua. Ikhwati din. A'azani wa Oleh karena itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi 6. Walaman ibtuliya fasabara fawaha. Ketika kondisi itu fitnah merebah, melanda dan dia hidup di masa itu. Namun dia tetap sabar tetap sabar dia dalam kondisi dia terus taat kepada Allah dan Rasulnya terus terbimbing dengan ulama ahlus sunnah fawaha jangankan kita ya ikhwan komunitas sahabat Nabi SAW yang mereka adalah khairul kurun khairun nas mereka ini itu ketika ketika setelah Rasul meninggal, terkala muncul fitnah pada mencari sahabat kibar. Untuk berlindung dalam tanda kutip, bukan berlindung seperti berlindung kepada Allah, tapi cari mereka. Mana sahabat yang kibar? Untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Demikian pula in tabi'in, in apalagi kita ke sekarang. Siapa yang kita harus datangi dan bertanya? Ketika fitnah muncul, ulama kibar. Seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Habibahumallah. Taujih dari beliau. Ta'asian bisalafinas soleh. Mencontoh salaf kita yang soleh. Sahabat tabi'in dan tabi'in. Fitnah ini ngeri, ikhwan. Fitnah ngeri. Makanya Rasul apa nasihatnya beliau? Badirul bil a'mal fitanan. Kalian segera cepat kalian untuk beramal soleh kalian sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Beliau ibaratkan kaki ta'il muslim. Fitnah itu bagaikan gelap malam gelap gulita. Samar dan begitu cepat dan dahsyat. Yusbih rojul mu'min wa yumsi kafir. Paginya mukmin, sore sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Lish, kenapa? Kata Rasulullah apa? Ya dinahu bi'aradin minad dunya. Ternyata dia menjual agamanya demi bagian dari dunia. Ikhwati fid din, A'adzanuzakumullah kata Syahrul Bukhari hafizahullah ketika menjelas hadis menjelaskan hadis tadi bi'aradin minad dunya la yaktasir bil bal faqat. Ingat kata beliau, arad itu tidak hanya sekedar terfitnah oleh harta. Tak la itu naam. Itu naam bagian dari fitnah. Karena Rasul menyatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Tiap-tiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah yang menimpa umat kata Rasul adalah mal, harta. Tapi arat kata beliau ausa bin hada. Lebih luas lagi. Kedudukan di masyarakat, jabatan di masyarakat, arat. Posisi di masyarakat harus. Ya apa kondisi dia? Kef dia ketika dia diposisikan di masyarakat yang larut dan mengikuti syahwat dan syubuhatnya wal billah terlibas oleh fitnah ini. Nah, maka ikhwati fiddin, A'azani wa zakumullah. Tidak ada kata lain bagi kita kecuali sabar. Fitnah ini dihadapi dengan sabar. Nah. wajahna ba'dakum li ba'din fitnah kata Allah, atas firun. Kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian fitnah, usia. Hisbi kepada kita fitnah. Ahlul bidah kepada kita fitnah. Kita terhadap mereka fitnah. Atas birun. Tetapkah kalian sabar untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah demikian kalian? Atas birun. Ini penting. Nah, ikhwati fid din. A'azan azakumullah. Solusi bagi kita sabar di atas taat kepada Allah sabar menjauh maksiat kepada Allah sabar ketika ada musibah banyak berdoa banyak berdoa hati-hati jangan meremehkan doa Jangan nyepelikan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Allah berfirman, subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum doa kalian kepadaku kata Syi'di rahimahullah dalam tafsir Karimur Rahman ini Allah memanggil dengan ucapan yang sangat lemah lembut mengajak hambanya kaum muslimin agar berdoa kepada Allah untuk apa? untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Itu doa mencakup doa ibadah, doa masalah semua. Untuk kemaslahatan dunia akhiratnya mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya orang-orang kata Allah yang sombong membangkang, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Saya tukuluna jahannam dahirin Dia akan masuk jahanam oleh iyadzubillah. Kondisi dakhirin. Zalilin, hakirin. Hina, dina. ya Yajma'u bainal azab wa zullah. Terkumpul padanya siksaan dan kehinaan. Bagi siapa? Bagi yang menyombongkan diri tidak mau berdoa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fid din, a'azzanazakumullah, manfaatkan waktu-waktu kita terkhusus auqat istijabah, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar telah terselamatkan dari fitnah agar telah selamatkan dari berbagai macam bala yang menjerumuskan kepada kebinasaan, kehinaan oleh billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Muslim dari sahabat Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an berdoa mohon kepada Allah Allahumma ini as'alukal huda nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah hidayah fama balu nahnu kayak dengan kita gitu loh Rasulullah yang diampuni dosa yang terdahulu dia akan datang. Masih memohon kepada Allah al-huda wa tuqa wal afaf wal hina. Masih mohon kepada demikian. Rasulullah yang sudah diampuni dosa yang terdahulu yang akan datang. Masih sangat-sangat semangat ibadahnya kepada Allah Swt. Sholat sampai bengkak kaki beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, antum kan sudah diampuni dosa yang terdahulu yang akan datang." Kok seperti itu ibadahnya? Afala aku abdan syakur ya Aisyah. Bukankah aku kepingin jadi menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu taala? Makanya hati-hati waktu, ya ikhwan. Waktu, manfaatkan waktu ini. Jangan sampai jangan bicara malas. Jangan sampai ada kata-kata malas di antara kita. Nauzubillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlindung kepada Allah dari suatu perbuatan kecuali perbuatan itu syar. Dan beliau berlindung kepada Allah, Allah mau ini Allah a'udzubika minal kasal. Aku, ya Allah, lindungi aku dari sifat malas. Kata Sa'di rahimahullah, semua pemalas ya futuhul khair. Terhalangi, terhalanginya kebaikan. Terluputkannya kebaikan bagi pemalas. Jangankan dosa yang diperbuat. Perbuatan yang tidak ada faedahnya itu akan berdampak buruk. Apalagi dosa. Perbuatan yang tidak ada faedahnya itu berdampak buruk. Imam Hasan al basir rahimahullah menyatakan apa? Min alamati i'radillah li an yaj'ala syughlahu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, disibukkan oleh Allah dari perkara yang tidak ada faedahnya. Wal billah. Sehingga Rasul menjadikan bahwa Islamnya orang itu baik dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Kalau dia berbuat perkara yang tidak ada faedahnya, berucap yang tidak ada faedahnya, kif dengan maksiat kepada Allah yang diucapkan. Kita khawatir diri kita terjatuh dalam bab ini. An yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni wal billah. Nah, oleh karenanya maka barakallahu fikum ya ikhwan. Waktu yang sangat sempit untuk kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di yang akan datang Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan hikmah dan terus semangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'atul rasul fi kulli ibadatin allati na'budullah bih wallahu alam bisawab itu yang bisa kita sampaikan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin